telah diberikannya kepada mereka dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Itu ayat 37-nya ya. Kelanjutannya. Hmm, baik. Hmm, hmm. Kemudian ini ada juga surah ke-6 ya. Surah ke-6 ayat 151. Surah ke-6 ini surah Al-An'am. Ada dicari eh, surah ke-6 ya Al-An'am ayat 151. Jadi kalau ada orang bertanya, Al-Qur'an menjelaskan membahas tentang ibu enggak, tentang orang tua enggak? Ada <laughs> gitu ya. Itu mana? Nah ini tadi surah An-Nisa Ya, surah keempat ayat 36. Sekarang surah keenam ayat ke 151. Sudah ketemu? Ya, surah keenam sudah ketemu. Ini tuh ya. Ada ayat ke 151 surah ke-6 surah Al-An'am A'udzu billahi minasy syaithanir rajim قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق jangan membunuh ya. Kan dengan alasan takut tidak bisa uh, ngasih rejeki. Nih, jangan dibunuh anaknya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون Tuh ya Ayat 151 Surah ke-6 Surah Al-An'am Katakanlah Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Robmu, oleh Tuhanmu. Pertama, yaitu janganlah kamu syirik mempersekutukan sesuatu dengan dia dengan Allah. syirik kepada Allah, musyrik ya orangnya, syirik perbuatannya. Tuh. nggak percaya kan? Kalau wakimu salah pasti wa'atu zakah. Setelah mendirikan salat pasti menunaikan zakat. Jadi korelasi hubungannya gitu ya. Tentu yang zakat itu kan zakat sodakoh wajib, zakat sodakoh sudahnya, infak. Nah, kalau perintah untuk berbuat baik eh, apa beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, pasti ada korelasinya dengan berbuat baik terhadap kedua orang tua. Agama mana yang seindah ini ajarannya jawab Masya Allah ya. Itu ya, karena memang ini inna dina indallahil islam. Din agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah dinul islam ini. Baik, kajian-kajian kita tentang perbuatan-perbuatan eh, dosa-dosa besar dari buku yang disarikan diambil dari 70 dosa besar syirik ya perbuatannya musik orangnya termasuk 70 dosa besar dari buku yang ditulis oleh Dr. M. Talib adalah riba kita masih meneruskan juga kajian tentang riba selain syirik yang tadi nah, sudah kami bahas untuk riba ini bisa dilihat kembali kita coba uh, tafsirnya di suratul Baqarah ayat 275 ya. Coba dilihat. Selain dari syirik ya.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 Uh, pekan yang lalu sudah dibahas bahaya-bahaya tentang riba. Ini kalau syirik tadi perbuatan musyrik itu dalam 70 dosa besar peringkatnya peringkat pertama kan peringkat-peringkat dosa ini menyekutukan Allah. Dosa besar dosa besar pertama ialah menyekutukan Allah baik dengan terang-terangan maupun secara halus. Karena dalam syirik ini innallaha la yaghfiru ay bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain daripada syirik. Syirik itu menyekutukan Allah ya. Beribadah bukan karena Allah, beribadah kar seperti karena Allah tapi berharap hal lain. Salat sih iya salat, puasa iya puasa, tapi niatnya bukan karena Allah karena ingin dipuji orang. Ini syirik kecil, pamer ya ya. Itu. Dan hadis Rasulullah mengungkapkan dalam sebuah hadisnya, Yaqulullah man amila amala asyraka ma'iya ghairi fahuwa alladhi asyraka wa ana minhu bari'u. Ya bari atau bari'un. Allah telah berfirman barang siapa melakukan sesuatu perbuatan ia menyekutukan aku kata Allah dengan selainku di dalam perbuatan itu maka perbuatan maka perbuatannya adalah untuk semua atau untuk sesuatu yang ia sekutukan. Dan aku terlepas daripadanya. Jadi kata Allah, silahkan aja beribadah kalau bukan karena aku. Itu ya. Termasuk perbuatan syirik adalah melakukan sesuatu karena ingin pujian. Perbuatan seperti ini adalah termasuk syirik halus. Tetapi dosanya tetap besar. Rasulullah bersabda, Iyakum wa syirkal asqar. Qalu ya Rasulullah, Wa masyirkul asqar qala ar-riya Allah ta'ala ini ya. Yauma yauma yujazal ibadu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum turaunahum bi a'malikum fid dunya fanzuru wa ya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa jauhilah olehmu sekalian sirik yang halus yang sangat halus. Mereka para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, apakah syirik yang sangat halus itu? Menurut Rasulullah, cari pujian, ingin dipuji orang, berbuat tapi bukan karena Allah, ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Allah akan berfirman pada saat semua manusia diberi balasan terhadap semua perbuatan mereka. Pergilah kamu kepada orang-orang yang pernah kamu pameri atau ria dengan perbuatan-perbuatan kamu di dahulu di dunia. Lalu lihatlah apakah kamu dapat dapat balasan dari mereka? Nah ini. Ini ayat dan dua hadis di atas menegaskan bahwa syirik menyekutukan Allah, beramal, berbuat ya karena Allah juga karena orang lain ingin dipuji baik secara terang-terangan maupun yang halus merupakan dosa besar. Sedang yang dimaksud menyekutukan Allah ialah mempercayai ajaran-ajaran keimanan di luar ketentuan Allah dan Rasulnya. Atau berbuat sesuatu dengan mengharap dari selain Allah. Atau mengerjakan sesuatu ibadah tanpa tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Ini urutan pertama, peringkat pertama tentang uh, dosa 70 dosa besar ya. Peringkat ke-12 adalah tentang riba yang kita akan kaji ini. Riba ialah meminjamkan uang atau barang dengan memungut bunga. Bunga yang dipungut ini ada kalanya berganda-ganda, ada kalanya tidak berganda. Nah, bunga yang berganda-ganda ini ialah apabila bunga hutang dipungut bunganya lagi. Tentang riba ini larangannya dinyatakan dalam uh, surat Al-Imran ya. Surah Al-Imran ada di ayat ke-130 selain tadi Al-Baqarah ya. Tadi Al-Baqarah ayat 275. Nah di surah Al-Imran ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Oh berarti kalau tidak berlipat ganda boleh? Enggak juga. Ini yang tadi itu hutang nggak bisa kebayar berlipat berlipat berlipat gitu ya. Itu. Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat kemenangan. Ini dan ayat yang berikutnya adalah yang tadi dibacakan yaitu ayat surat ayat 275. Di sana alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzina yatakhabbathu asyaitanu minal nafsi dzalika bi annahum qalu innamal bayu misru riba karena mereka menyatakan me menganggap bahwa riba sama dengan jual beli tidak ya ini mereka menyatakan bahwa jual beli itu sama seperti riba padahal Wa halallahu al wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli tapi Allah mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'idatum mau'idatum min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba ini ya tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, mereka memiliki pendapat, punya keyakinan. Menurut mereka, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal tidak, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, dari Rabbnya, lalu terus berhenti. Nah ini, sampai kepadanya, kemudian berhenti untuk tidak menjalankan praktek ribanya, tidak memakan ribanya. Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulanginya, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. Demikian surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini maksudnya ialah bahwa orang yang makan riba mempunyai anggapan keuntungan yang didapat dari menghutangkan uang atau barang sama dengan keuntungan yang didapat dari jual beli. Nah, anggapan mereka ini merupakan suatu dosa yang karenanya mendapat siksa. Nah, orang-orang yang memakan riba ini akan mengalami gangguan-gangguan kejiwaan sebagaimana disebutkan di dalam ayat di atas, sebagaimana yang juga diterangkan beberapa sahabat seperti tersebut di bawah ini. Pertama, Qatadah berkata, ini ya, sahabat kita, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang memakan riba pada hari kiamat nanti akan dihidupkan dalam keadaan gila. Allah Kemudian yang kedua Rasulullah bersabda, ma zahara fi qaumir riba illa zahara fihimul junun wa la zahara fi qaumiz zina illa zahara fihimul maut wa ma bakhasa qaumun qaumul kaila wal wazna illa manahumullahul qatr Rasulullah bersabda tidak akan merata riba pada suatu kaum melainkan akan merata pula gila pada mereka. Allahu Akbar, ini pengertian gila kan bisa hilang akalnya atau gila gila seperti itu, gila harta ya. Jadi kalau riba sudah menyebar di suatu masyarakat, maka penyakit linglung, penyakit lupa, <laughs> melupakan dirinya, melupakan Allah terjadi gila ini kan. Aduh berat sekali ini Rasulullah ini yang ber, ber, berbicara bersabda ya tidak akan merata riba pada suatu kaum, melainkan akan merata pula gila pada mereka. Dan tidak merata riba pada suatu kaum, melainkan akan merata kematian pada mereka. Jadi kalau riba sudah sudah menjadi kebiasaan rata di masyarakat, penyakit gila dan kematian juga akan seperti itu. Dan tidak curang suatu kaum dalam ukuran dan timbangan ini Para pedagang, pedagang yang jujur itu bersama suhada ya, syahid. Tapi kalau pedagang yang nakal-nakal kan wailul lil mutaffifin. Di sini juga tuh. Hati-hati ya para pedagang untuk tidak mengurangi timbangan. Ini uh, lebih baik untungnya besar dari berkah daripada untungnya <laughs> ya. Iyalah. Lebih baik untungnya sedikit tapi semuanya dapat ya. Daripada banyak tapi merugikan orang, mengurangi timbangan. Itu sukatan ya, beli ingin banyak, menjual ingin murah. Ingin membeli banyak ya, pas di menjual dikurangi. Atau makanan-makanan sekarang kan ada dulu ada kasus ayam disuntik, ada ini, ada itu ya. Ada juga beras pakai pemutih. Kenapa harus jahat seperti itu para pedagang gitu ya? Tidak boleh jahat. Ada eh, makanan-makanan uh, yang harusnya tidak layak dikonsumsi karena memiliki zat pewarna, zat pengawet. Kenapa harus seperti itu? Nah ini ya, bukankah pedagang-pedagang ini juga kalau pedagang jujur masuk surga ya bersama siddiqin, suhada dan salihin ya. Nah ini jangan mengurangi timbangan. Dan tidak curang suatu kaum dalam ukuran dan timbangan. Melainkan Allah akan menghalangi mereka dari kesejahteraan. Oh ini rupanya ya. E, tidak semua memang. Itu kan e, susu sebelanga eh, itu kan rusak karena nilai setitik. Nah, pedagang itu tidak semuanya seperti ini. Tapi umumnya kan nah, rupanya kesejahteraan hilang itu karena itu. E, jualan sudah bertahun-tahun tidak ada keberkahan udah maju, udah besar, tiba-tiba pasarnya kebakaran, tiba-tiba ada kebanjiran, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Tapi ada ya, seperti jemaah kita, ini Bu Yani ya. Dia berdagang di Jatinegara, tapi Alhamdulillah bisa berbagi untuk anak yatimnya di tempatnya masing-masing. Ke kayu manis dan segalanya. Nah ini, nah jadi tidak semua pedagang. Tapi tolong untuk pedagang-pedagang ini tidak jangan mengurangi timbangan. Ya, karena kalau itu terjadi, Allah akan menyabut men, ya, menghilangkan kesejahteraan, keberkahan dari usahanya. Rasulullah bersabda, ini tentang riba masih, arba'atun haqqa 'alallahi alla yudkhilahumul jannata wa la yudhiquhum na'imaha. Mudminul khamri wa akilur riba wa akilu malil yatim bighairi haqq wal 'aqli liwalidayhi illa ayyatubu. Rasulullah bersabda, empat golongan yang menjadi hak Allah tidak memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi empat orang ini tidak, empat golongan ini tidak berhak masuk surga. Dan tidak akan merasakan kepada mereka kenikmatannya. Siapa? Yang pertama adalah peminum khomar. Arak, eh, minum-minuman keras. Nah ini tidak berhak masuk surga. Tidak akan merasa kenikmatannya. Kedua adalah pemakan riba. Ketiga, pemakan harta anak yatim dengan cara batil. Dan yang keempat adalah pendurhaka ibu dan bapak. Kecuali kalau mereka bertobat. Makanya tentang orang tentang orang tua ini kan kata Rasulullah rugi orang apabila dia memiliki ayah atau ibunya yang sepuh kemudian dia tidak bisa masuk kar surga karenanya karena orang tua itu iyalah ya Ridha Allah fi ridhal walidain. Kan keridhaan Allah berada pada keridhaan kedua orang tua. Murkanya Allah pun demikian. Ya, karena murkanya kedua orang tua. Nah ini. Jadi kalau ada orang tua sudah sepuh diurus ya, itu jangan sampai disia-siakan. Karena itu ladang amal yang terbesar yang sehingga bisa membuat kita masuk surga. Tapi tentu yang wajibnya soalnya iya gitu ya. Ini. Nah. Adapun riba ini bahayanya sangat besar karena dapat menjadi korban riba ini jatuh miskin. Iyalah, karena hutang tidak bisa bayar berlipat, berlipat, berlipat, akhirnya jatuh miskin karena praktek ini. Makanya kan sebetulnya praktek Yahudi. Hanya dalam dalam Yusuf Kordowi atau dalam beberapa ini, Yahudi itu sesama Yahudi nggak boleh. Tapi di luar Yahudi dia boleh meribakan. Jadi mereka itu itu ekonomi ribanya itu seperti itu. Jadi untuk sesama Yahudinya tidak, tapi keluar Yahudi di, diperkenankan. Salah dalam memahaminya itu. Nasrani juga ada, melarang riba ini sebenarnya. Itu, tapi itu tadi. Nah, adapun riba bahayanya sangat besar karena dapat menjadi korban riba ini jatuh miskin. Kalau kita mengambil pinjaman berlipat, berlipat, berlipat, diambil ini, diambil itu, tanahnya jadi habis itu. Bisa jatuh miskin terlantar keluarganya, jatuh derajatnya orang yang tadinya berkecukupan. Karena coba-coba minjem ke rentenir, nah ini lipat berlipat. Bahkan banyak pula anak-anak dan wanita menjadi korban riba ini. Yaitu mereka terpaksa terjerumus dalam pelacuran karena keluarganya terlilit hutang riba. Gambaran bahaya riba ini seperti dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Akbar ini merinding ini. al riba sab'una baban ahwanuha kawakir rajuli ala ummihi. Allah. Riba itu ada tujuh puluh pintu. Dan riba yang paling ringan dosanya. Ini yang paling ringan coba. Bayangkan. Seperti apa yang dosanya yang paling berat. Dan riba yang paling ringan dosanya yaitu seperti dosanya seseorang yang berzina. Berzinanya ya sudah dosa. Ya. Berzina dengan ibunya. Allah. Itu yang paling ringan. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Majah dan Baihaqi. Sebagaimana telah diterangkan oleh Al-Qur'an, riba ialah keuntungan yang diambil dari pembu ya, pembungaan, bunga berbunga uang secara berganda. Karena itu baik pem, ya ada bunga berganda ini dilakukan dengan sukarela ataupun menurut ketentuan undang-undang tetap haram adanya. Ini saya ambilkan, saya sarikan dari 70 dosa besar. Ditulis oleh Dr. Ernest M. Talib. Di Yusuf Kordowi juga ada tentang hal, hal patwa riba ini. Dalam hadis eh, kitab hadis Bukhari Muslim juga ada tentang riba ya. Hadisnya belum dibaca semua itu ya kawan. Saya coba uh, perbandingannya kita lihat langsung ke tafsirnya ya. Saya ambilkan dari Al-Misbah ini. Gitu. Nah, tentang riba ini. Tadi surah Al-Baqarah ayat 275 ya. Kita kita lihat. Da, di halaman di halaman 587 volume 1 hampir buku ini hampir halaman terakhir ini ya di uh, disampaikan ini banyak sekali SMS ya terima kasih ibu dan bapak gimana Pak Aris saya, saya suka ngereditin barang ada beberapa yang diantaranya mensikapi adalah dengan satu harga jadi kontan sekian kredit juga sekian satu harga sama ada yang menyatakan begitu itu jadi tidak tidak dengan dua harga nah ini ayat yang lalu berbicara tentang nafkah ini ayat sebelumnya ya. Atau sedekah dalam berbagai aspeknya. Dalam anjuran bernafkah tersirat anjuran untuk bekerja dan meraih apa yang dapat dinafkahkannya. Karena sesuatu yang diberikan kepada keluarga seharusnya yang terbaik dan yang halal. Karena bagaimana mungkin dapat memberi kalau kita, kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak berusaha berusahanya secara baik dan benar, tapi bukan menipu orang, bukan hasil dari riba. Nah ini. Karena bagaimana mungkin dapat memberi kalau kita tidak memiliki apa-apa. Nah, ada cara memperoleh harta yang dilarang oleh ayat ini, yaitu yang bertolak belakang dengan sedekah. Kalau ya, kan kalau sedekah itu berlipat ganda sampai 700 lipatan. Jadi kalau 1000 jadi 700 ribu pahalanya. Nah, setelah sedekah di, eh, riba, sedekah lain. Sedekah adalah pemberian tulus dari yang mampu kepada yang butuh tanpa mengharap imbalan dari mereka. Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang dibutuhkan dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Iyalah kita meminjam itu kan karena keterpaksaan, karena untuk biaya rumah sakit, biaya sekolah, biaya ini terpaksa kita minjam. Minjam 100 ribu menjadi 200 ribu berlipat dan berlipat tidak bisa dibayar terus berlipat. Nah para pemakan riba itulah yang dikecam oleh ayat ini. Apabila praktek ini dikenal luas di kalangan masyarakat Arab dahulu. Nah ini itu adalah praktek Yahudi sebenarnya. Sebenarnya persoalan riba ini telah dibicarakan Al-Quran sebelum ayat ini. Kata riba ditemukan dalam empat surah Al-Quran. Nih catat ya. Yaitu di surah Al-Baqarah, di surah Al-Imran, di surah An-Nisa, dan di surah Ar-Rum. Nah, tiga surah pertama turun di Madinah. Setelah Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan surah Ar-Rum turun di Mekah. Ini berarti ayat pertama yang berbicara tentang riba adalah ayat 39 surah tersebut yang menyatakan suatu riba kelebihan yang kamu berikan agar ia menambah kelebihan pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah. Sedangkan ayat terakhir tentang riba adalah ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 275 yang telah kami bacakan. Bahkan ayat ini dinilai sebagai ayat hukum terakhir atau ayat terakhir yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat sebelum sempat menafsirkan maknanya, yakni secara tuntas. Karena ayat ini telah didahului oleh ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang riba. Maka tidak heran jika kandungannya bukan saja melarang praktik riba, tetapi juga sangat mencela pelakunya bahkan mengancam mereka. Nah, orang-orang yang memakan riba ini, yang bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri. Yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan. Sehingga ia tak tahu arah disebabkan oleh sentuhannya. Ini menurut banyak ulama terjadi di hari kemudian nanti. Yakni mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang harus mereka tuju karena mereka memakan riba. Sebenarnya tidak tertutup kemungkinan memahaminya sekarang dalam kehidupan dunia. Mereka yang melakukan praktek riba hidup dalam situasi gelisah, tidak tentram, selalu bingung dan berada dalam ketidakpastian. Kenapa? Disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya. Kita bisa lihat keadaan manusia dewasa ini, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sedemikian pesat, tetapi lihat juga kehidupan masyarakat. Lebih-lebih yang mempraktekkan riba. Di sana mereka hidup dalam kegelisahan. Memang hidup mereka mewah dari kekayaan hasil riba ini. Mereka tidak tahu arah, bahkan anaknya bandel, ini dan itu keluarganya kadang-kadang tidak benar, tidak beres karena mereka makan harta riba. Bahkan aktivitas yang tidak rasional mereka lakukan. Mereka main perempuan, praktek ini dan itu yang akhirnya jauh dari tuntunan. Banyak orang lebih-lebih yang melakukan praktek riba menjadikan hidupnya hanya untuk mengumpulkan materi. Dan saat itu mereka hidup tak mengenal arah. Hartanya memang banyak, tapi terkadang dia tidak bisa menikmati hartanya itu karena bergelimang dengan penyakit. Terlepas apakah bursa saham halal atau haram, tetapi lihatlah bagaimana hiruk pikuknya penjualan saham itu. Benar, orang-orang yang memakan riba telah disentuh oleh setan sehingga bingung tak tahu arah. Nah, Bagaimana dengan perumpamaan yang dilukiskan sebagai sentuhan setan terhadap mereka? Ada ulama yang memahami ayat ini sebagai berbicara tentang manusia yang kesurupan sambil menguatkan pandangannya dengan berbagai ayat dan hadis. Yang intinya menyatakan bahwa ada setan yang selalu mendampingi manusia. Ngeri juga ini ya. Tidakkah kita pernah melihat, kata mereka, Seseorang yang menjadi demikian kuat berbicara dengan berbagai bahasa asing tetapi dalam keadaan normalnya lemah dan tidak mengerti kecuali bahasa ibunya. Apakah yang menjadikan dia mampu kalau bukan jin yang telah merasuk ke dalam tubuhnya? Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa seorang wanita membawa anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Seraya berkata seorang wanita ini, Ya Rasulullah, sesungguhnya putraku menderita gangguan gila, penyakit gila yang menimpanya setiap kami makan siang dan malam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap dadanya dan berdoa untuk kesembuhannya. Ia kemudian maaf, kemudian muntah dan keluarlah sesuatu seperti anjing hitam dan sembuhlah ia. Ini hadis yang dilakukan oleh Imam Ad-Darqutni dan dan Baihaqi. Kalau air dan makanan dapat masuk ke dalam tubuh manusia, sedangkan tingkat kehalusannya belum sampai ke tingkat kehalusannya jin, maka apa yang menghalangi jin masuk? Bukankah angin pun dapat masuk ke tubuh manusia? Demikian dalil atau dalih mereka yang memahami ayat dalam hadis-hadis di atas dalam arti hakiki. Nah, di Saudi Arabia belum lama ini pernah terjadi ada perdebatan menyangkut hal ini antara mufti negara Syekh Abdul Aziz ini dengan seorang ulama terkemuka yaitu Syekh Ali yang terakhir ini menolak pemahaman tekstual di atas dalam menilainya bahwa itu tidak logis. Nah, ada juga yang menyanggah dan menyatakan bahwa dia pribadi mengobati beberapa kasus di Riyadh Bahkan dia telah mengajak sekian banyak jin agar memeluk agama Islam dan mengingatkan mereka tentang siksa Allah bagi yang menganiaya manusia. Ini tentang polemik tadi bahwa keluar ada anjing hitam itu jin. Nah, ulama-ulama yang menolak pemahaman tekstual di atas memahami ayat dan hadis-hadis ini dan yang serupa sebagai ilustrasi untuk mempermudah pemahaman bukan dalam arti harfiahnya. Nah, tokoh ulama Ajamak Syari menyatakan ini seorang ahli tafsir beralih rasional berkomentar tentang makna sentuhan setan. Bahwa ini berdasar kepercayaan orang-orang musyrik Arab. Maka penyebutan sentuhan setan ini di sini adalah berdasarkan hal tersebut bukan dalam arti yang sebenarnya. Ulama lain memahami teks-teks keagamaan di atas sebagai berbicara tentang potensi negatif dalam diri manusia kalau seandainya dia berlaku atau jual beli ada unsur ribanya. Bukankah menurut mereka Allah telah mengilhami jiwa manusia tentang kebaikan dan keburukan? Firman-Nya, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhami kepada jiwa itu kepasikan dan ketakwaannya. Kepasikannya itulah yang melahirkan kejahatan. Sedangkan ketakwaan melahirkan kebaikan. Bisa dilihat ya nanti di surah Asyam. Surah ke-91 ayat 7 dan 8. Jadi Allah mengilhami kepastikan dan ketakwaan. Ya. Kalau dia cenderung kepada kepastikan itulah yang melahirkan kejahatan. Sedangkan kalau manusia cenderung kepada ketakwaan, melahirkan kebaikan. Keduanya adalah dalam diri manusia bukan sesuatu yang datang dari luar, apalagi dari setan. Setan yang mengalir nih, setan yang mengalir dalam tubuh manusia seperti, seperti mengalirnya darah. Pantas susah ya setan ini dihilangkan. Itu. Bahkan kadang-kadang, kenapa katanya orang-orang yang di tempat maksiat di, itu tidak digoda setan karena dia sudah jadi setannya. Karena ini setan itu mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah bukan dalam arti hakikinya. Tetapi itu berarti setan, yakni potensi negatif yang meletakkan pada diri manusia. Dia baru akan berhenti beredar jika manusia meninggal dunia. Demikian pandangan lawan penganut paham tekstual. Jadi, setan mengalir dalam diri kita seperti mengalirnya darah bisa dipahami tekstual atau kontekstual. Tekstualnya seperti itu adanya. Adanya juga jadi setan itu selalu berpotensi menggoda manusia. Karena dimanapun, bagaimanapun dalam diri manusia selalu ada. Kecuali orang manusia itu sudah meninggal. Baru setan tidak menggoda lagi. Nah, bagaimana dengan orang yang dirasuk oleh setan? Adanya gangguan kejiwaan pada dirinya. Atau ada sesuatu yang menjadikan otaknya tidak berfungsi dengan baik. Jawabannya, itu adalah paham rasional. Kami sependapat ya dengan paham penganut tekstual. Tetapi bukan hanya itu sebabnya jin menurut Ibnu Taimiyah dapat juga menjadi penyebab. Penyebab itu bisa jadi jin yang senang pada seseorang ingin mengawininya atau membencinya. Atau bisa jadi ia hanya iseng untuk bergurau. Layaknya anak-anak kecil. Kalau bukan jin, mengapa yang dirasuk melakukan hal-hal yang tidak biasa? Bahkan tidak pernah dilakukan sebelumnya. Baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan ini. Ya, Kalau manusia sudah kan tadi orang yang memakan riba itu bagi masukan setan. Nah ini. Apa yang menjadikan dia mampu berbahasa selain yang sehari-hari kan kadang-kadang orang yang kemasukan setan itu ya. Nah, penulis punya pendapat bahwa tidaklah wajar bagi nalar atau ilmu pengetahuan mengabaikan apa yang dinamai kesurupan. Ini menurut Pak karena ribuan orang di berbagai tempat pernah menyaksikan atau mengalaminya. Tidak pula wajar menolak penjelasan agamawan tentang sebab-sebabnya sebelum para ilmuwan mampu memberi penjelasan yang memuaskan tentang hal ini. Para dokter tidaklah wajar melecehkan dan memandang dengan sebelah mata para agamawan yang menamainya kenyataan di atas sebagai kesurupan atau masuknya setan ke tubuh manusia ini ya jadi ada sebetulnya. Karena nama nama tidaklah menjadi masalah. Pengakuan kita tentang adanya apa yang dinamai kesurupan dan bahwa masalah belum terungkapnya secara ilmiah merupakan langkah awal untuk melakukan penelitian secara serius. Dan memang masih terlalu banyak hal yang berkaitan dengan manusia. Lebih-lebih jiwanya yang merupakan wilayah-wilayah gelap bagi ilmuwan itu sendiri. Nah, hal ini, walaupun kini para ilmuwan, khususnya para psikolog, telah memasuki tahap baru dalam studi mereka, sehingga diperkenankan apa yang dinamai uh, ya tentang psikologi atau ilmu di balik ilmu jiwa, dan ini ini pada gilirannya pengantar kepada bahasa tentang wahyu, ilham, institusi atau pirasat yang ada, terifati atau apa saja. Yang jelas adanya kemasukan kerasukan setan ini barangkali memang dia mengkonsumsi makanan-makanan riba tadi. Betapapun orang yang bertransaksi dalam riba yang keadaannya seperti dilukiskan di atas berpendapat bahwa apa yang mereka lakukan wajar-wajar saja. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal tidak. Riba dari segi bahasa adalah penambahan. Nah ini, sayang waktunya ya. Ini e, ibu dan bapak bisa miliki tentang tafsir riba ini banyak ya. Eh, ada tafsir Ibnu Kasir, ada tafsir Al-Misbah, tafsir Jalalain, ada juga tafsir-tafsir fi Al Quran dan yang lainnya. E, jelasnya merinding juga ya tentang perbuatan riba ini. tapi bagaimana Pak Hadi saya ini nabung di mana ya dalam rangka save untuk untuk sementara darurat barangkali ya. Ini ini tentu nanti tokoh-tokoh ulama uh, ilmuwan akan lebih jelas lagi memahami hal ini. Ibu dan Bapak jangan lupa uh, hari ini saya ada taklim di Depok ya. Silakan terbuka untuk umum ba'da salat Jumat. Itu Ibu dan Bapak atau siapa saja yang berkenan hadir di Jalan Kartini 58 di Depok. Untuk informasi bisa ke 0812 828 7881. 0812 0218287881. Dan untuk hari Jumat insya Allah surah Az-Zariyat ayat 1 sampai 60. Kemudian diteruskan dengan surat At-Tur ayat 1 sampai 49 ya untuk hari Jumat. Az-Zariyat ayat 1 sampai 60. Kemudian surah At-Tur ayat 49 hari ini ya. Untuk besoknya adalah surah An-Najm ayat 1 sampai 62 diteruskan dengan surat Al-Qamar untuk hari Sabtu ya. An-Najm ayat 1 sampai 62, kemudian diteruskan dengan surat Al-Qamar ayat 1 sampai 55. Baik Ibu dan Bapak, terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis.